السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك Rabbi أن يقدرون Ikhwatul iman Saudaraku Inilah cahaya ibadah Yang insya Allah Diberkahi oleh Allah Jalla Jalalu Kali ini bahasan kita Agar iman stabil Ini yang paling banyak ditanyakan eh, Bang gimana supaya iman ini stabil Allahu Akbar Ketahilah ikhwah Iman kita bukan iman para rasul, para ambia yang terus naik imannya, makin dekat dengan Allah, makin cinta kepada Allah, makin kasih nikmat, makin syukur, datangkan musibah, makin dekat dengan Allah. Imannya malaikat yang stabil terus taat. Nah, iman kita ini yaji wa yankus. Kadang naik, kadang turun malah mudah turun ketimbang naik. Seperti naik gunung itu susah payah kita naiknya, susah payah kita menjaga iman ini. Tapi turunnya gampang, ber jatuh. Bangun rumah butuh biaya besar, makan waktu yang lama, setahun, dua tahun, tiga tahun membangunnya, menghancurkannya setengah jam bakar selesai habis lebih mudah menghancurkan iman ketimbang menjaga iman. Nah, ini di antara kiat-kiat agar iman kita terjaga, Allahu Akbar, agar iman kita stabil. Yang pertama, belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Kita punya semangat, azam. Azam itu bukan irada, azam itu tekad berikrar pada diri Pokoknya aku harus belajar Al-Quran. Aku harus belajar As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat. Maka ia setiap hari membaca Al-Quran dengan pemahaman, dengan penghayatan, dengan keyakinan. Kemudian dia amalkan secara utuh. Setiap hari. Terutama sebelum aktivitas dunia, matanya ngelihat dunia, ngelihat Al-Quran lebih dahulu. Eh, Arifin selalu anjurkan sebelum tidur, baca terjemahan Al-Quran lebih dahulu. Plus tafsirnya. Jadi setelah kita pelajari, uh, kemudian di waktu fajar selesai tahajud, ay, eh, sebelum sholat subuh atau selesai sholat subuh dari masjid pria mukmin ulang baca Al-Quran. Sehingga yang kita baca ini sudah kita pahami. Yang kita baca ini kalam Allah. Inilah petunjuk yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Cahaya Al-Quran masuk lewat mata kepala, mata pikiran, mata hati. Sehingga memberi cahaya keseharian kita. Jadi Al-Quran dimulai sebelum semuanya dimulai dan berazam dirutinkan, didawamkan setiap hari. Harokatuhu barokah. Maka harokahnya diberkahi oleh Allah Jalla Jalla. Para malaikat yang mulia bersama hamba-hamba Allah yang mahir dalam Al-Quran. Dalam pengertian mahir, eh, bukan hanya dia bisa pandai cerdas membaca dengan tajwid dan lagu nada yang indah tapi dia memang mengamalkannya kemudian as-sunnah ia pelajari sejarah para rasul para ambia terutama khatamul ambia wal mursalin imam zakirin qaidul mu'minin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi yang paling jelas sejarahnya paling lengkap sejarahnya Bahkan beliau terjun dalam semua aspek kehidupan. Sehingga pantas dijadikan uswah. Nabi-nabi lain tidak jelas. Kuburannya pun kita kadang-kadang, apa benar ini kuburan Nabi ini? apa Nabi Muhammad real ini kuburannya. Sahabatnya ada di situ semua. terakam rapi dalam sejarah. Kenapa? Karena memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi teladan. Sampai orang tuanya pun diwafatkan lebih dahulu oleh Allah sehingga dalam keadaan belia sudah menjadi yatim piatu agar tidak ada intervensi pengaruh pendidikan dari siapapun bahwa Allah yang mendidik dia Allah yang mendidik beliau Allah yang menjaga beliau Allah yang melindungi beliau Allah yang menjadikan beliau sebagai Rasul Allah uswah hasanah Allahu Akbar pelajari itu kita akan terkagum-kagum kepada Allah, terkagum-kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sirah nabawi beliau. Disitulah bangkit keimanan. Aku ingin seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah dalam kehidupan beliau ada uswah hasanah bagi siapa bagi mereka yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah benar-benar ingin ridha Allah benar-benar ingin rahmat Allah benar-benar ingin hidayah Allah benar-benar ingin berkah Allah dan ingin selamat di akhirat karena itulah ia memperbanyak zikir kepada Allah dia baca wasiat-wasiat pesan-pesan Rasulullah agar dia selamat agar dia tidak tersesat lantadilu abadan. Kau tidak akan sesat selamanya. Selama kau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lagi mana berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak pelajari. Apa yang kita pegang. Pelajari ini. Apalagi Arifin senang ditradisikan di masjid kita setiap subuh dibacakan satu satu saja ayat Al-Quran, satu saja hadis Rasulullah SAW. Dengan pemahaman, kemudian ada semangat untuk mengamalkannya. Allahu Akbar. Orang yang satu hari tidak baca Al-Quran kalbatil kharb, rumahnya kosong, hatinya kosong. Hati yang kosong gampang dicuri maling, angker, bau. Maka hati yang tidak dibacakan Al-Quran, bau busuk. Tapi kalau dibacakan Quran wangi, bercahaya. Ini sampai ada orang yang tidak baca Quran seminggu, sebulan, tidak sentuh-sentuh Al-Quran. Bagaimana imannya stabil, yang masuk inputnya semua dunia semua. Yang dia lihat aurat, yang dia sibukkan target-target dunia. Sementara tidak masuk, Al-Quran tidak masuk sirah nabawi. Tidak masuk perbaikan-kebaikan akhirnya outputnya pun negatif. Maka mulailah dengan Al-Quran. Ini bagian yang pertama, ikhwah. Kita akan lanjutkan nanti. Maafkan Arifin, subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.